بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian atau pembahasan yang kita <clears throat> bacakan dari kitab Lumatul I'tiqad karya Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah <clears throat> dengan kita ambilkan yaitu syarah ataupun Eh, penjabaran dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Sa'ad al-Uthaymin pada akhir <clears throat> kajian pelajaran yang telah kita sampaikan adalah hukuku zaujatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam <clears throat> topik pembahasan judul <clears throat> yang telah kita bacakan sebagiannya adalah hak-hak para istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> telah disebutkan bahwa <clears throat> حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> حق hak mereka para istri Nabi mereka adalah pertama sebagai istri Nabi di dunia maupun di akhirat <clears throat> Jadi istri-istri Nabi itu adalah para wanita yang menjadi istri beliau di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bahwa para istri Nabi itu ummahatul mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum. <clears throat> Dan para istri beliau <clears throat> adalah ibunya kaum mukminin. Dan <clears throat> karena mereka itu para istri Nabi, <clears throat> mereka juga ibunda kaum mukminin sehingga pada mereka itu ada al-hurmah wa ta'zim ma yaliku bihin. Pada mereka itu ada kehormatan, ada keagungan, <clears throat> namun penghormatan dan pengagungan atas para istri Nabi itu masih dalam batasan yang sesuai yang layak. Karena tidak boleh melampaui batas. <clears throat> Di antaranya mereka adalah para istri Nabi yang sah. Mereka adalah para istri Nabi yang sah. <clears throat> Kemudian juga mereka adalah sebagai alu baitih. <clears throat> mereka sebagai keluarga Nabi. Kalau berbicara tentang Alu Baitin Nabi, <clears throat> masih keluarga Nabi, maka mereka diharamkan dari apa? Memakan sedekah. <clears throat> Sehingga dikatakan barakallahu fikum <clears throat> oleh muallif tahirat, mutahhirat tayyibat, mutayyibat, bariat, mubariat, min kulli su'in. Mereka adalah orang-orang yang suci dan disucikan, orang yang baik, bersih dan dibersihkan, serta terbebaskan dari berbagai macam tuduhan Qala wa zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam allai kana firaquhunna bil wafa di sana mengenal para istri Nabi Mu'alif menyebutkan dibagi ada mereka-mereka itu yang menjadi istri Nabi dan barakalafikum berpisahnya dengan Nabi karena wafat yaitu wafatnya Nabi atau wafatnya istri beliau. Dan ada pula yang mereka itu pisahnya karena memang dicerai. Di antara para istri beliau yang barakalafikum berpisahnya dengan Nabi karena wafat. Pertama yang sudah kita sampaikan ialah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Yang disebut dengan Ummu Auladih. Ibu daripada anak-anak Nabi kecuali apa? Ibrahim. Karena Ibrahim beliau dapatkan dari apa? Maria Al-Qibtiyah. Pada penyampaian yang sudah pernah kita sampaikan dalam nuskah yang ada di hadapan saya. Qala walam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alaiha hatta matat sanah asyrah hijriyah. Min al-bi'tsah qabla al-mi'raj. e, <clears throat> mungkin penambahan hijriah di sini penambahan kalau diistilahkan ya <clears throat> dalam istilah sekarang copy paste kan begitu ya atau <clears throat> eh, font Arab itu seringkali mungkin di copy ya, copy paste sehingga <clears throat> terjadi kesamaan dalam tampilan yang seharusnya tanpa hijriyah yang seharusnya di sini tanpa uh, huruf H yang menunjukkan hijriyah yaitu Nabi tidaklah menikah kembali setelah wafatnya Khadijah barakallahu fikum setelah beliau diutus ya, diutus 10 tahun dari masa kerasulan Jadi kalimat hijriyah di situ tambahan ya mungkin husnudzan kita adalah karena apa? Nuskho tersebut ya, dalam hal cetakan seringkali kepada apa? copy paste. <clears throat> Sebab itu barakallahu fikum eh, beberapa nuskah ataupun cetakan di antara hal yang menjadi salah satu penyebab <clears throat> misalnya kesalahan dalam memahami ataupun mengambil ilmu itu kalau kita hanya kepada apa bertumpu kepada kitab misalnya terjadi satu kesalahan dalam cetakan terjadi hilangnya kalimat yang menyebabkan maknanya tidak dipahami nah Kemudian yang kedua ialah Aisyah bintu Abi Bakar. Bintu Abi Bakar As-Siddiq <clears throat> yang disebutkan bahwa pernikahannya Nabi dengan Aisyah itu ditampakkan dalam apa? mimpinya. Sampai dikatakan tiga kali Nabi SAW melihat dalam mimpinya dan dalam mimpinya dikatakan hadhim Raatuk ini istrimu. Ini istrimu. <clears throat> Dan aqada 'alaiha wala hasittu sinin di Makkah. Terjadi akad nikah waktu itu pada usia enam tahun. Yaitu posisi Aisyah usianya enam tahun. Wadakhala alaiha fil Madinah. Kemudian beliau membangun rumah tangga. Yaitu layaknya suami istri. Itu setelah beliau di Madinah. Walaha tis'u sinin. Ketika Aisyah sudah masuk usia sembilan. Yang ketiga ialah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah العامرية فزوجها بعد زوج مسلم وهو سكران ibn Amr, أخو Suhail ibn Amr. Istri beliau barakallahu fikum yang berikutnya ialah Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Wanita ini pernah dinikahi oleh seorang muslim yang bernama Sukran Ibn Amr. Saudara daripada Suhail Ibn Amr. Tufiyat akhiru khilafati Umar. Wakila sanah arba wa khamsina ba'dal hijrah. Orang ini barakallahu fikum yaitu Eh, Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah disebutkan bahwa wafat ya, wafat pada masa kekhalifahan Umar. Wafat pada masa kekhalifahan Umar dan ada pula yang berpendapat wafatnya pada tahun 54 setelah hijrahnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Hafsah bintu Umar حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم وهو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سنة أربع وأربعين بعد الهجرة Yang berikutnya ialah Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Nabi menikahi setelah dinikahi oleh seorang muslim. Nah, di sini wallah alam mungkin bisa dengan ba'da zauji muslimin. Setelah pernikahan dia dengan seorang yang muslim. <clears throat> Ba'da zauji muslimin. Wahuwa Hunais ibn Hudhafah. Jadi Hafsah bintu Omar itu dinikahi Nabi sebelumnya pernah dinikahi oleh seorang laki-laki muslim yang bernama Hunais ibn Hudzafah suaminya meninggal pada perang Uhud terbunuh di situ wafat gugur dalam perang Uhud dan Hafsah bintu Umar itu meninggal pada tahun 41 Hijriah yang berikutnya Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah dikenal dengan Umul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Ibunya orang-orang yang tidak punya. Tazawwajaha ba'da istishhadi zawjiha. Wahu Abdullah ibn Jahsh. Fi Uhudin. Nabi pun menikahinya setelah syahidnya suami beliau, yaitu suami Zainab bintu Khuzaimah. Yaitu Abdullah ibn Jahsh di mana beliau gugur pada perang Uhud. Matat sana arba'ina ba'dal hijrah ba'da zawajiha yasirun. Nabi SAW Barakallahu menikahinya setelah meninggal suaminya yang awal dan meninggal pula meninggal pula eh, Zainab pintu Husema ini setelah empat tahun atau setelah ya, eh, beberapa waktu yang Nabi baru saja menikahinya setelah beberapa waktu yang Nabi menikahinya. Betul di situ ya, sanah arba hijriyah, ya betul ya. Nah, jadi pada tahun 4 hijriyah ba'da zawajiha biyasirin. Nah, sumakala Ummu Salamah, Ummu Salamah Hindun pintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah. Yang berikutnya ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah uh, barakallahu fikum kunyah atas istri beliau yang bernama Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Tazawwajaha ba'da mauti zawjiha Abi Salamah وهو عبد الله ابن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد Adapun barakallahu fikum Ummu Salamah wa Wahindun bintu Abi Umayyah Al-Maksumiyah dinikahi oleh Nabi. Wanita ini dinikahi oleh Nabi dan menjadi istri beliau yang sah setelah wafatnya suaminya yaitu Abu Salamah. Dan insya Allah ataupun kebanyakan kita mungkin mengenal tentang kisahnya. Kisah bagaimana uh, pandainya Ummu Salamah dalam membujuk. Membujuk suaminya ketika Barakalafikum salah seorang anaknya apa? Meninggal dan barakalafikum tanpa diketahui di seketika waktu sampai kemudian berjalan waktu baru kemudian dikhabarkan. Abu Salamah menyangka bahwa perkara ini perkara yang tidak tepat maka dikeluhkan hal itu yaitu tindakan Ummu Salamah dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun menyetujui apa yang dilakukan Ummu Salamah. Apa yang dilakukan tentang apa Ummu Salamah kepada Abu Salamah perihal pemberitaan masalah kematian putranya. Fabarakallahu fikum, artinya kisah itu berjalan dan salah satu pelajaran yang penting yang kita perlu untuk Eh, kita sama-sama belajar bahwa menjadi penyampai, menjadi pembawa berita, menjadi seorang penyambung berita yang sifatnya berita duka itu tidak mudah. Jadi misalnya seorang diutus, eh, seorang dikirim, seorang diminta, diminta tolong untuk menyampaikan kabar, menyampaikan berita yang sifatnya berita duka. Ini harus pandai-pandai barakallahu e, menenangkan kepada pihak yang menerima berita. Nah, karena bisa jadi eh, beberapa kejadian yang sering muncul karena shock karena di situ kaget, tercengang, maka yang menerima berita pun juga ikut meninggal, kan begitu ya. E, karenanya ini perkara yang bukan sepele, bukan kemudian asal kepada penyampaian, asal sampai kepada yang e, harus menerima berita, tetapi pandai-pandainya seorang dalam hal memberitakan sesuatu terkhusus berita duka seperti kematian dan betapa eh, tenangnya Ummu Salamah menyampaikan kepada suaminya yang tentunya juga menuai risiko tetapi tindakan Ummu Salamah itu disetujui oleh Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan <clears throat> Abu Salamah wahwa Abdullah ibn Abdul Asad itu meninggal karena luka. Dikatakan min rohadin karena sebab luka yang beliau dapati, yang beliau uh, jumpai ketika tertimpa pada waktu perang Uhud. Jadi pada perang Uhud itu cukup banyak para sahabat yang harus barakallahu menerima sekian banyak musibah. Sekian banyak musibah. Kematian, demikian pula luka. Nah, termasuk barakallahu luka pada perang Uhud yang menimpa kepada Abu Salama ini menyebabkan kematian beliau. Jadi dalam perang, dalam perang itu tentunya salah satu hal yang diharapkan cita-cita seorang yang berperang di jalan Allah adalah kematian. Pulang tanpa membawa apapun. Pulang tanpa membawa apapun itu cita-citanya. Tapi cukup banyak para kelapikum seorang itu kadang bercita-cita kemudian dalam peperangan dia pun berusaha dan harapannya bisa mati di medan tempur ternyata Allah menghendaki lain banyak dari para ahli perang di masa Nabi para sahabat itu wafatnya bukan di medan tempur tapi di atas tempat tidurnya. Termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabat yang lain. Yang berikutnya ialah Zainab bintu Jahsh al-Asadiyah bintu ammatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya ialah Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh. Al-Asadiyah. Beliau adalah sepupu Nabi. Dikatakan pintu ammatihi. Anak daripada bibi beliau. Anak daripada bibi beliau tazawwajaha ba'da maulah Zaid ibn Harithah sana khamsah min hijriyah wa sana 30 ba'da hijrah Nabi saw menikahinya yaitu menikahi Zainab bintu Jahsh itu setelah pernikahan sebelumnya Zainab bintu Jahas dengan Zaid bin Harithah seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi yang dikatakan maulah budak yang dibebaskan oleh Nabi yaitu Zaid bin Harithah pada tahun kelima Hijriah. Adapun wafatnya barakallahu fikum yaitu uh, Zainab bintu Jahsh adalah setelah masa Hijriyah berlangsung yaitu 30 setelah waktu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan ialah Juwairiyah bintul Harith Al-Khuzaiyah Yang kedelapan ialah Juwairiyah bintul Harith Al-Khuzaiyah tazawwajaha ba'da zawjiha Musafa' bin Safwan wakila Malik bin Safwan Adapun Juwairiya bintul Harith Al-Khuzaiyah wanita yang Nabi nikahi setelah sebelumnya itu dinikahi oleh seorang yang bernama Musafa bin Safwan. Ada yang mengatakan namanya Malik bin Safwan, Malik bin Safwan. Sana sita minal hijrah. Jadi pernikahan berlangsung pada tahun ke-6 di tahun Hijriyah. Wa matat sana sita wa khamsina ba'dal hijrah atau ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wafatnya yaitu Juwariyah itu pada tahun 56 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ialah Ummu Habibah. Ramlah bintu Abi Sufyan. Yang kesembilan Ummu Habibah. Kunyah istri Nabi yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyan, putri Abu Sufyan. Berarti saudara kandungnya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ramlah itu saudara kandung Muawiyah ibn Abi Sufyan yang dijuluki sebagai katibun Nabi SAW, sekretarisnya Nabi SAW, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tazawwajaha ba'da zaujin aslam Thumma tanassar. Beliau menikahi Ummu Habibah yaitu Ramlah bintu Abi Sufyan itu setelah pernikahan dengan seorang laki-laki yang sebelumnya muslim. Kemudian berpindah kepada agama Nasoro. Yang dikatakan murtad berpindah kepada agama Nasoro wa huwa Abdullah bin Jahsh wa mata fil Madinah fi khilafati akhiha sanah arba'u arba'ina ba'dal hijrah Adapun wafatnya Ummu Habibah, wafatnya Ummu Habibah Romlah bintu Abi Sufyan itu di Madinah di waktu satu tentang kekhalifahan dipegang oleh saudara kandungnya laki-laki yaitu siapa? Muawiyah pada tahun 44 hijriah. Yang berikutnya Safiyah bintu Huyai bin Akhtab min Bani Nadir min Duryati Harun bin Imran sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai. Beliau dari Bani Nadir. Beliau dari Bani Nadir, suku Nadir. Dari keturunan Nabi Harun bin Imran. Harun bin Imran sallallahu alaihi wasallam a'taqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Maka Nabi membebaskan Sofiyah bintu Huyai dari perbudakan dan beliau jadikan pembebasan dari perbudakan tadi sebagai maharnya. Jadi Nabi bebaskan Sofiyah ini atau Afwan eh, Said Sofiyah yaitu bintu Hiyah ini ketika dibebaskan dari perbudakan kemudian Nabi jadikan apa? pembebasan tadi sebagai bentuk mahar. Bentuk mahar karena dalam pernikahan harus ada mahar. pernikahan harus ada apa? Mahar di samping adanya wali. Eh, di samping adanya wali la nikaha illa biwaliyin tidak sah prosesi pernikahan kecuali harus ada wali. Nah, wasultan waliyun man la waliyalaha. Adapun penguasa menjadi wali atas seorang wanita yang memang tidak ada wali sama sekali. Kalau muncul pertanyaan, mungkinkah ada seorang wanita yang tidak punya wali sama sekali? Mungkin. Jadi kembalinya kepada sultan. Baik. Qala Safiyah bintu Huyai bin Akhtab min Bani Nadir min durriyati Harun ibn Imran sallallahu alaihi wasallam i'taqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha ba'da zaujaini setelah dua laki-laki yang menikahi Sofia sebelumnya. Jadi Sofia itu sebelum dinikahi Nabi, dinikahi oleh dua laki-laki sebelumnya. Bermakna uh, ada menikah dengan laki yang pertama dan kedua. Awaluhuma salam. Awaluhuma salam Ibn Mishkam. Yang pertama, suami yang pertama namanya Salam bin Mishkam. Wasani Kinanah Ibn Abil Aqib atau Ibn Abil Haqiq. Adapun suaminya yang kedua ialah Kinanah Ibn Abi Al-Haqiq. Baik, eh, pada nuskah ya, pada nuskah barakallahu fikum Eh, penulisan Ibn, ya, penulisan Ibn bin dalam imla, ya, dalam imla kalau Ibn itu ditulis alinia baru harus menggunakan apa hamzah wasol. Uh, eh, jadi kalau misalnya fulan ibn fulan, tulis fulan ibn fulan. Misalnya Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. Cukup tanpa hamzah. Yang disebut dengan apa? Disebut di situ barakallahu la tuktab wala tuntok. Hamzatul wasal, hamzah wasal. Hamzatul wasal itu alif, ya, alif tegak. Eh, alif berdiri begini, Kan tidak istilah orang alif bengkok kan begitu. Alif bengkok yang kayak apa? Yang kayak ya kan begitu ya. Nah. Baik. Alif tegak itu namanya hamzatul wasal. Kalau penulisan misalnya Muhammad ibn Abi Bakar bersambung maka tidak ditulis dan tidak dibaca. Bukan Muhammad ibn Abi Bakar. Dan dalam tulisan juga tidak ada. Itu namanya apa? Hamzatul wasal. Hamzatul wasal muncul di awal kata. Misalnya, siapa si fulan itu? Ibn Abi Bakar. Ibnu Abi Bakar. Itu harus muncul ketika di awal kata. Karenanya ketika dipisah, misalnya kita nulis kok habis ya. Lembaran ditulis satu garis begitu, tempatnya habis, harus ganti kepada apa? Alinea baru. Paham ya? Alinea baru garis bawahnya tulis kalau kemudian dipisah Muhammad bin mulai lagi baru ibn maka di situ harus dimunculkan apa dimunculkan alif yang dikatakan hamzatul wasal hamzatul wasal nah di situ dikatakan tuktab wala tuntok ditulis tapi jangan dibaca berarti apa Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Abi Bakar walaupun tulisannya ada tapi tidak dibaca itu kaidah imla sehingga barakallahu fikum pada sebagian cetakan ketika disebut Asani nah bin Abi Bakar tanpa ada hamzah wasal itu kekeliruan. Itu kekeliruan sehingga yang betul kalau ibn itu memulai dari awal baris maka dimunculkan apa hamzah wasalnya. Maka disebut kaidahnya apa? Ditulis tapi tidak dibaca. Kapan dibaca dan kapan ditulis? Kalau dia di awal kalimat. Kalau dia di awal kalimat. Baik, kita lanjut. Wahuwa Kinana bin Abi Al-Haqi. Ba'da fatih Khaybar. Sanasit al-Hijriyah. Jadi setelah eh, tahun ke-6 Hijriyah, pada penaklukan Khaybar, penaklukan Khaybar, Nabi menikahi Sofiyah bintu Huyai yang sebelumnya Barakulahikum telah dinikahi oleh suami yang pertama Salam Ibn Mishkam kemudian e, apakah sebabnya kan di situ perceraian atau salah satu meninggal kemudian disusul menikah kembali dengan yang eh, suami yang kedua itu Kinana bin Abi al Hakim. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah Al-Hilaliyah tazawwajaha sana sab' ba'da al-hijrah atau min al-hijriyah fi umrati al-qadha ba'da zawjaini al-awwal Ibn Abdul Yalil wa thani Abu Ruhmin Ibn Abdul Uzza Adapun Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah Nabi menikahinya itu pada tahun ke-7 Hijriah di waktu Umratul Qadha Umratul Qadha Setelah Maimunah bintu Al-Harith al-Hilaliyah sebelumnya itu juga dinikahi oleh suaminya yang pertama yang bernama Ibn Abdul Yalin. Ibn Abdul Yalin. Kemudian yang kedua Abu Ruhm Ibn Abdul Uzza. Bana biha fi Sarifah maka Nabi mulai membangun rumah tangga di tempat yang dikatakan Sarif wa ma'tat fihi dan meninggal di situ pula yaitu istri beliau Maimunah ini pada tahun sana, uh, eh, wahid wa khamsina ba'dal hijrah pada tahun 51 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allai atau allati kana firaquhunna bil wafah. Sebelas istri-istri Nabi tadi berpisahnya karena apa? Karena kematian. Karena kematian. Ithnatan tufiyata qabla. Dua, dua dari yang sebelas tadi meninggalnya sebelum meninggalnya Nabi. Siapa di antaranya? Hah? Khadijah, kan begitu ya. Juga barakallahu fikum yang kedua adalah Zainab pintu Khuzaimah al hilaliyah Jadi dua dari sebelas istri Nabi tadi itu meninggalnya sebelum meninggalnya beliau. Baik. <clears throat> Wahuma Khadijah wa Zainab bintu Khuzaimah. Wa tis'un adapun yang sisa tersembilan tufiya anhun wa hunnal bawaqi. Adapun yang sembilan tadi Nabi meninggal terlebih dahulu sementara mereka masih hidup. Nabi meninggal terlebih dahulu sementara mereka masih hidup. Qala wabat ya itsnan. Tersisa dua. Lam yadkhul bihima wala yasbut lahuma al ahkam wal fadilah ma yasbut lisabiqati wahuma masih tersisa dua dua wanita yang tidak dimasukkan padanya pada deretan istri Nabi lam yasbut lahuma minal ahkam juga tidak ditetapkan hukum bahwa itu sebagai istri Nabi dan juga fadilah keutamaan bahwa mereka sebagai istri dan ibunya kaum mukminin itu maknanya ahkam dan fadilah sebagaimana yang disebutkan kepada istri-istri beliau yang pertama tadi baik yang meninggal sebelum Nabi wafat atau yang meninggal setelah Nabi wafat, mereka itu apa secara hukum sebagai istri beliau di dunia dan di akhirat dan mereka adalah ibundanya kaum mukminin. Tapi ada dua wanita, ada dua wanita yang sempat dinikahi Nabi tetapi tidak dikatakan sebagai istri beliau. Dan juga tidak ada keutamaan sama sekali padanya. Dua wanita tersebut adalah Asma bintu Nu'man Al-Kindiyah tazawwajaha Nabi sallam thumma faraqaha Nabi menikahi kemudian dicerai. Nabi menikahinya kemudian dicerai. Waktulifa fi sababi al-firaq diperselisihkan tentang sebab kenapa Nabi menceraikannya. قال ابن إسحاق إنه وجد في كشفها ada sebagian yang berpendapat bahwa dijumpai atau wajada fi kashiha Nabi mendapatinya, menjumpainya. Ima dikatakan dijumpai atau ima dikatakan di sini fa'ilnya ialah Nabi kita Muhammad SAW wajada fi kashiha. Al kashhu Eh, daerah yang dikatakan daerah antara perut dengan pinggang. Antara perut dengan pinggang. Sebagian mengatakan antara perut dengan rusuk. Itu namanya kas. Jadi antara apa? Antara perut dengan pinggang atau antara perut dengan rusuk. Ya, daerah sekitaran perut dengan apa? Pinggangnya atau dengan perutnya atau dengan e, tulang rusuknya. Dijumpai daerah tersebut pada wanita tadi yaitu pada Asma bintu Nu'man itu bayawan. Bayawan warna putih. Qala fafaraqaha fatazawwajaha ba'dahu al-Muhajir ibn Abi Umayyah. Nabi menceraikannya kemudian dinikahi oleh seorang yang bernama Muhajir ibn Abi Umayyah. Fabarakallahu fikum uh, tentunya dalam bab ini karena memang tidak uh, berdampak kepada hukum, tidak berdampak kepada hukum, maka tidak ada satu manfaat dan faedah untuk misalnya mencari sebab kenapa Nabi menceraikannya warna putih yang ada pada perut atau tempat yang dikatakan antara perut dengan pinggang atau perut dengan rusuk itu menjadi satu sebab yang belum menceraikannya kemudian mengapa dan bagaimana akal para ulama Fabarakallahu fikum tentunya tidak di uh, ketahuinya misalnya oleh kita dengan jelas itu tidak terlalu kemudian menjadi masalah. Karena apa? Karena dua wanita yang pernah Nabi nikah ini tidak dibangun padanya apa? Ahkam dan keutamaan. Ahkam dan keutamaan. Yang kedua adalah Umaymah bintu Nu'man. Bin Syurahil. Umaymah bintu Nu'man bin Syurahil Al-Jauniyah. Wahia lati qalat, wahia lati qalat, A'udhu billahi minka. Dan dia yaitu Umaymah bintu Nu'man bin Shurahil yang pernah berkata kepada Nabi A'udhu billahi minka aku berlindung kepada Allah darimu. Fafaraqaha wallahu alam. Kemudian Nabi menceraikannya. Kemudian Nabi menceraikannya. Qala wa afdalu zaujatin Nabi SAW Khadijatu wa Aisyatu radhiyallahu anhuma. Sepakat para ulama bahwa yang paling mulia daripada istri-istri beliau tadi adalah Khadijah dan Aisyah. Ya tentunya barakallahu fikum uh, setiap masing-masing itu ada keutamaan para nabi satu dengan yang lainnya itu dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul satu dengan yang lainnya itu punya keutamaan dan punya kelebihan. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Itulah para rasul. Sebagian Allah lebihkan atas yang lainnya. Minhum man kalamallah. Minhum man kalamallah. Wa rafa'a ba'dahum darajat sebagian mereka itu ada yang dijuluki sebagai apa? Kalimur Rahman. Seperti Musa as Kalimur Rahman. Adam as Nabi kita Muhammad SAW. Isa alaihissalam. Itu ada Nabi dan Rasul yang diajak bicara. Diajak berdialog. Ada dialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masalah keimanan, mengimaninya, maka apa? Harus mengimani semua, tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan dalam artian kalau nabi ini saya beriman kepadanya adapun yang ini tidak, tidak boleh. Hanya dalam hal keutamaan pada rasul, pada nabi itu satu dengan yang lainnya apa ada keutamaan. Demikian pula wanita-wanita tadi yang disebut sebelah tadi, istri nabi yang sah. Kan demikian. Tapi kalau dikatakan apakah satu dengan yang lainnya itu ada kelebihan dan keutamaan? Jawabannya iya. Para ulama menyebutkan bahwa para istri beliau yang paling afdal ialah Khadijah dan Aisyah. Walikullin minhuma maziyatun alal ukhra. Keduanya wanita yang dikatakan paling mulia, istri yang paling mulia, masing-masingnya itu ada keutamaan. Fa Khadijah tu fi awal Islam ma laisa li Aisyati atau li Aisyata min as wal muazara, wal nusra. Adapun Khadijah dalam perihal orang yang pertama masuk Islam ada sabak, ada orang-orang yang dahulu masuk Islam dari sisi ini tidak dimiliki oleh Aisyah, kan begitu. Dari sisi lebih dulunya masuk Islam karena sabiqun al-awwalun itu punya keutamaan. As-sabiqun al-awwalun itu punya keutamaan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah persyaratkan kepada orang-orang sabiqun al-awwalun mutlak. Sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama, generasi pertama dari kalangan muhajirin wal ansar mendapatkan kemutlakan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kan begitu. Tapi Allah persyaratkan kepada siapa? Orang-orang yang setelahnya. Walladina taba'uhum biihsanin. Adapun orang-orang yang hidup setelahnya dipersyaratkan. Kalau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Baru mendapatkan keridoan Begitu. Tapi kepada sahabikun al-awwalun. Para sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Itu mutlak mendapatkan apa? keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula barakallahu fikum di sini termasuk keutamaan yang ada pada Khadijah bintu Khuwailid yaitu istri Nabi yang pertama itu adalah masalah as-sabaq. Beliau orang yang dikatakan lebih dahulu daripada istri yang lain masuk Islamnya. Kemudian juga barakallahu fikum <clears throat> yang kedua al-mu'azzarah. Dari sisi di situ bantuan yang diberikan. <clears throat> Dengan kata lain mungkin pengorbanan Demikian pula nusrah. Adanya di situ berupa uh, pertolongan. Demikian pula yang lainnya. Demikian pula yang lainnya. Wali Aisyah fi akhiril amri ma laisa li Khadijah li Khadijah min min nasril ilmi wa nafil ummah Adapun bagi Aisyah juga ada keutamaan. Juga ada ada ada padanya keutamaan yang tidak ada pada Khadijah. Apa itu? Berkembangnya ataupun penyebaran ilmu. Karena pada Aisyah apa? Sekian banyak maklumat yang beliau dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula manfaat yang diperoleh oleh umat ini. Manfaat yang diperoleh oleh umat ini. Karena ilmunya Aisyah. Waqad barra'aha mimma ramaha bihi ahlun nifaq. Dan juga terkhusus bahwa Aisyah itu disucikan oleh Allah. Disucikan oleh Allah dari tuduhan orang-orang kalangan ahlun nifaq yang menuduh Aisyah sebagai apa? Wanita yang tidak baik. Minal ifki fi surati An-Nur. Dalam surat An-Nur khusus di situ tentang hadis if berita palsu, berita bohong yang dituduhkan kepada Aisyah itu dibersihkan dan yang membersihkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ayahnya, bukan pula nabi, bukan siapapun tetapi turun wahyu bahwa Aisyah wanita yang dituduh seperti itu maka bukan wanita yang tertuduh, tetapi wanita yang suci. Nah tentunya para kalau kalau bentuk pensucian dari tuduhan datangnya dari atas langit yang ketujuh, bagaimana orang-orang yang mereka mencemooh, bagaimana orang-orang yang mereka menjatuhkan, bagaimana orang-orang yang mengkritisi, bagaimana orang-orang yang mereka merendahkan Aisyah. Kan begitu. Berarti mereka menjatuhkan, merendahkan Al-Quran Karim. Itu konsekuensinya, kan demikian. Siapa yang merendahkan Aisyah berarti merendahkan Al-Quran. Sementara kadang mereka tidak sadar atau mereka tidak memahami atau berpura-pura mereka tidak paham. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah dalam hal seorang berkomentar demikian pula dalam hal statement, ungkapan, ucapan Barakallahu fikum kata-kata yang tidak pantas untuk tidak diberikan kepada sahabat Nabi dan juga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian judul yang berikutnya Qadfu Ummahatil muminin tuduhan buruk kepada istri-istri Nabi yang sebagai Ummahatul muminin. Qala qadfu Aisyah bima bara'ahallahu minhu kufrun Li'annahu takribul Qur'an. Menuduh Aisyah, menuduh Aisyah dengan tuduhan kecil atas apa yang Allah sucikan padanya itu merupakan kekufuran karena mengandung kepada pendustaan kepada Al-Qur'an. Wa fi qadfi ghairiha min ummahatil mu'minin qaulan adapun tuduhan yang sifatnya kecil kepada selainnya, kepada selain Aisyah, yaitu kepada para eh, fikum, istri-istri Nabi yang lain, kepada umat mukminin yang lainnya dikatakan ada dua pendapat bagi ahlul ilmi. Asahuha yang paling benar adalah kufrun. Anahu kufrun. Li'annahu qadhu fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mencela istri Nabi selain Aisyah, maka telah mencela Nabi. Siapa yang mencela salah satu istri Nabi selain Aisyah maka telah apa? Mencela Nabi. Baik, fa innal khabithat lil khabithin. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan wanita-wanita yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek. Wallahu alam itu hal yang berkaitan dengan masalah apa? Hukuku azwaji an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Kenapa? Nah, Al-Muhim Barakallahu Kita berhati-hati ya. Kalau urusannya ya, urusannya itu sekedar manusiawinya, manusianya misalnya manusia, pada kalafikum dalam hal ini ya, kalau misalnya yang direndahkan adalah pribadi, misalnya manusia, itu mungkin kita katakan, oh kan sama-sama juga manusia, oh juga bisa salah, bisa kelirukan begitu. Tapi yang menjadi masalah ketika pada orang yang kita rendahkan tadi adalah seorang yang punya kedudukan. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita meyakini beliau manusia. Inna ma'ana basharun mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Ansa kamatan saun. Aku bisa lupa seperti kalian bisa lupa. Tapi yang harus kita pegang bahwa beliau apa? Rasul. Beliau Rasul. Tidak boleh kita kultuskan. Dan juga tidak boleh kita rendahkan. Ya mohon maaf. Sama-sama manusia. Seandainya yang kita rendahkan orang tua kita. Kakek kita. Paman kita. Kira-kira seorang melakukan pembelaan. Jawabannya apa? Iya akan dilakukan pembelaan besar-besaran kan begitu. Seandainya yang dicela istri kita, kan begitu. Orang mungkin akan membela dengan pembelaan besar-besaran. Nah, ini istri Nabi. Ini apa? Istri Nabi. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Barakallahu adapun kepada ta'yin yaitu mengatakan bahwa berarti dia kafir. Maka di situ perlu kepada bertanya kepada ahlul ilmi. Secara kaidah na'am. Kaidah-kaidah itu demikian. Tetapi harus hati-hati. Tidak semua orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Tidak semua orang yang jatuh kepada amal-amal kufur. Lalu langsung kita garis bawahi bahwa dia kafir. Bisa jadi di sana ada apa? Adanya mawani, adanya penghalang-penghalang yang mengharuskan untuk dikafirkan. Kan begitu. Adanya ehtimal. Sehingga untuk kemudian bagaimana seorang tadi apakah dia kafir? Naam. Nah, di sini perlu kemudian para kalafikum bertanya kepada ulil ilmi berkaitan dengan masalah pengkafiran seorang walaupun pernyataan tadi secara faedah menjerumuskan menghantarkan kepada apa? kepada kekafiran. Fabarakallahu fikum demikian wallahu alam ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri wasallallahu ala Muhammad wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Eh, akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik